Harus ada kejujuran. Hanya kejujuran itu yang menyelamatkan kita. Urusan kejujuran bukan urusan kita hanya dengan manusia. Barakallahu fikum. Urusan kejujuran itu urusan kita dengan Allah. Allah yang tahu kita jujur atau tidak jujur. Orang banyak bisa kita kelabui, kita bohongi, kita tipu. Ya. Kita manipulasi. Coba lihat tokoh-tokoh politik itu ya para para politikus kalau kampanye kelihatan semuanya benar ya enggak janji-janjinya muluk-muluk tapi semua bohong dusta gedebus tahu gedebus ya itu tadi bohong dusta ya tipu daya makar